Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah walhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya yang mulia. Untuk mempelajari, untuk mendalami syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang faqih di dalam urusan dinnya. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hatinya. Sehingga tergeraklah anggota badannya untuk menuju majelis-majelis ilmu, menuju tempat-tempat yang di situ dipelajari kitabullah Demikian juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asbab Sa'adatil Usrah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Dan kita masih pada sebab kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, ini menjadikan rumah sebagai tempat untuk beraktivitas berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuknya. Ini memakmurkan rumah dengan zikrullah. Memakmurkan enam rumah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apakah bentuknya itu salat sunnah atau sholat wajib bagi kaum perempuan atau mungkin tilawatul Quran atau mungkin doa-doa zikir dan yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya bahwa zikir memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Di antara khasiat daripada zikir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu bahwa zikir itu merupakan sumber ketenangan hidup sumber dari ketentraman hati. Maka bagi siapa yang menginginkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, ketenangan di dalam rumahnya, kebahagiaan untuk keluarganya, maka hendaknya dia menekuni zikir banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian pula di antara manfaat atau khasiat daripada zikir adalah melapangkan dada. Melapangkan dada. Demikian pula Ketika seseorang itu berzikir mengingat Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat-malaikatnya untuk menjaga dia, melindungi dia dari segala mara bahaya yang mengancamnya. Dan kita lanjutkan Qala al-muallif hafizahullah ta'ala كيف لا يطمئن قلب المسلم ويرتاح ويسعد وهو يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات كل صباح ومساء ثلاث مرات Bagaimana tidak akan tentram Bagaimana tidak akan tenang? Bagaimana tidak akan bahagia hati seorang muslim ketika dia telah membaca kul huwallahu ahad dan al muawwidatain yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas tiga kali tiga kali di pagi hari dan di sore hari. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Tiga kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai selesai tiga kali. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat tiga kali. al muawidat atau al muawidatain itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas karena isinya disebut dengan Al-Muawwidat karena di situ terdapat permohonan agar dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Qul a'udhu rabbin nas, demikian pula. Dibaca masing-masing tiga kali di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari, yani setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, atau sebelum matahari terbit, itu waktunya. Di sore hari, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Atau bisa juga setelah sholat maghrib. Dibaca tiga kali. Tiga kali. Nah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kul kul huwallahu ahad. Wal muawidatain hina tumsi wa hina tusbih salasa marat takfika min kulli syai Nah, bagaimana tidak bahagia ketika seseorang membaca surat-surat ini tadi? Dalam keadaan Rasulullah, Nabi kita, Habibuna, Sayyiduna, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kata beliau bacalah kul huwallahu ahad dan al muawwidzatain baca kul huwallahu ahad dan al muawwidzatain yaitu kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas ketika sore hari dan ketika pagi hari, masing-masing tiga kali. Kata beliau, takfika min kulli syai' maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Maknanya seperti yang telah berlalu. Pada makna hadis yang sebelumnya kafata ini man qara'a bil ayatain min akhir suratil baqarah Fi lailatin kakatah. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka keduanya akan mencukupi dia. Jadi mencukupi dia cukup itu sebagai ibadah yang agung. Ibadah yang agung di pagi hari dan di sore hari. Ibadah yang mulia. Ibadah yang besar Tapi mayoritas, mayoritas kaum muslimin lupa dengan ibadah yang agung ini. Mudah membaca Kul huwallahu ahad sampai selesai tiga kali dan seterusnya. Kul a'udzu birabbil falak tiga kali. Kul a'udzu birabbin nas tiga kali. Demikian juga makna takfika min kulli syai' yani takfika min kulli syar'. Bifadlillah ketika Anda membaca ketiga surat tersebut masing-masing tiga kali, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda dari segala macam kejelekan. Segala macam kejelekan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi. Demikian pula Naam Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih gharib. Hadis ini hasan sahih gharib. Istilah yang biasa dipakai oleh alimam imam At-Tirmidzi. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Bisa dilihat pada sahih at-targhib dan at-tarhib. قال حفظه الله تعالى وكيف لا يستوطن السرور قلبه ويذهب الهم والحزن والقلق min qalbik wa anta taqulu Allahu Rabbi la syarika lah kata beliau bagaimana kebahagiaan itu tidak akan menempati hati Anda Bagaimana kesedihan, kegundahan tidak akan hilang dari hati Anda. Sementara Anda telah mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat ini Allahu Rabbi la syarikalah. Hatinya akan menjadi tenang. Hatinya akan menjadi tentram. Hilang kesedihannya. Hilang kegundahannya. Hilang kesempitan yang dialaminya. Tentunya yang demikian ketika kita meyakini kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal hadhihi al-jumlatu su'batul hifz? Apakah kalimat ini sulit untuk dihafal? Kira-kira kalimat ini tadi mudah atau sulit untuk dihafal? Allahu Rabbi la syarikalah. Cuman gitu, Pak. Allahu Rabbi la lah. Langsung hafal ya jawabannya. Iya kan? Allahu Rabbi la lah. Allah itu Rabbku. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat yang mudah. Kalimat yang singkat, mudah dihafal, tapi khasiatnya luar biasa Khasiatnya luar biasa. Apa khasiatnya? Allahu Rabbi la syarika lah. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كسف ذلك عنه Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Ad-Du'a demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dan di dalam kitab Al-Adab dan diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam As-Sahihah bahwa hadis ini hasan. Ini bisa dijadikan dalil, bisa dipegangi termasuk hadis sahih. Bal saraha bihtimali an yakuna thanihima sahihan bahkan beliau secara jelas menyatakan kemungkinan kedua hadis tersebut sahih. Bisa dilihat di dalam kitab eh, Silsilah As-Sahihah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu hammun au ghammun au saqamun au syiddatun." Barang siapa yang ditimpa oleh kesedihan kegundahan pikiran yang tidak menentu awsaqamun ditimpa oleh sakit awsiddatun atau ditimpa kesulitan Kemudian dia mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah. Kusifa dhalika'an Maka akan disingkap akan dihilangkan kesusahan, kegundahan, kesempitan yang dia alami. Subhanallah. Allahu akbar. khasiat yang luar biasa. Ketika kita ditimpa, mungkin kita sedang merasakan kesedihan, merasakan pikiran yang tidak enak, atau ditimpa kesempitan hidup, coba bacalah zikir ini. Allahu Rabbi La lah Singkat. Tentunya yang demikian harus disertai dengan keyakinan. Disertai dengan keyakinan. Disertai dengan keikhlasan. Keimanan. Nah, Dan kalau kita mengucapkan kalimat ini ketika kita mengalami kesedihan, kegundahan, kita mengucapkan kalimat ini ternyata belum tersingkap kesedihan, kegundahan yang ada pada diri kita. Ini bukan hadisnya yang salah. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah. Tetapi mungkin di dalam diri kita masih ada sesuatu yang menghalangi untuk terwujudnya khasiat ini. Khasiat itu ada. Karena sudah ditetapkan adanya khasiat itu. Tetapi yang namanya obat itu kan. Kalau cocok tempatnya, pas dosisnya, akan mujarab. Demikian pula zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus disertai dengan keyakinan. Qala kama a'dhamahu min sabab. Aduhai. Alangkah mulianya sebab ini. Alangkah agungnya sebab ini min asbabis sa'adah yang termasuk sebab kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kita berumah tangga sering mengalami masalah yang menjadikan pikiran sedih, menjadikan pikiran gundah gulana, menjadikan pikiran mungkin tidak menentu, atau mungkin ditimpa kesempitan, Perbanyaklah membaca zikir ini. Nah, lakinna ghafalna an. Akan tetapi mayoritas kita lupa dirinya. Lupa. Mayoritas kita tersibukkan dengan aktivitasnya, pekerjaannya, sehingga lupa dari berzikir di pagi hari. Lupa dari berzikir di sore hari. Lupa dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat ditimpa kesedihan, ditimpa musibah, di malam hari demikian pula. Nah, nasallahu taufiq wal hidayah. Qala al baitul alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah tafirru minhu syayatin Kemudian kata beliau al-bait rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tafirru minhu syaitin, Maka para setan itu akan lari dari rumah tersebut. Ini diantara khasiat membaca Al-Quran dan mengusir syaitan dari dalam rumah. Terutama adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini memiliki keutamaan, memiliki khasiat yang luar biasa. Di antara khasiat membaca surat Al-Baqarah yaitu mengusir syaitan, mengusir jin-jin yang ada di dalam rumah. Demikian pula di antara khasiat surat Al-Baqarah bahwa siapa yang menghafalnya, membacanya, maka surat Al-Baqarah itu akan menjadi pemberi syafaat baginya kelak di yaumil kiamah. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Baqarah, Wal Ali Imran, akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang menghafalnya dan nama meng, tentunya mengamalkannya. Ya. Keutamaan surat Al-Baqarah. Karena di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat satu ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran yaitu ayat kursi. Demikian pula di antara khasiat surat Al-Baqarah bahwasannya para dukun tukang sihir tidak akan mampu untuk menghafalnya maupun untuk menghadapinya. Nah, sihir. Paranormal. Para dukun. Sebagian mereka kan banyak sekarang yang mengaku sebagai diambil-ambil dengan kiai. Atau diambil-ambil dengan ki ageng siapa. Mereka terkadang hafal ayat-ayat di dalam Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran. Tapi satu yang mereka tidak akan mampu, surat Al-Baqarah. Nah, karena kalau mereka membaca surat Al-Baqarah, maka jin yang bersama mereka akan lari. Akan lari. Akan meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al baitul ladhi tuqra'u suratul Baqarah." Lah kalau surat Al-Baqarah itu dibaca di dalam rumah, setan-setan dan jin-jin akan lari dari rumah itu lalu bagaimana dengan orang yang membacanya sendiri? Di ya. dalam rumah. Lalu bagaimana sekiranya dengan tubuh orang yang membacanya? Ya. Tentunya setan tidak akan mendekatinya akan lebih jauh dan akan lebih lari meninggalkan tubuh orang yang membaca menghafalkan surat Al-Baqarah. Ya. Nah, karena besarnya keutamaan surat tersebut, ya, maka tidak semua orang mampu untuk menggapainya. Ada yang hafal surat Al-Baqarah, hafal surat Al-Baqarah. Dari satu sampai akhir. Satu sampai berapa ayat itu? 286. Berapa juz? Tiga, tiga setengah ya. Tiga setengah. Nah, ini kan kita baca. Dibaca ayat tersebut. Nah, bukan alif lamim sudah. Itu awalnya dok. Itu awalnya saja. Nah, kadang kita menjumpai ini sebagai selingan aja. Imam yang kita kira itu membacanya panjang nanti. Allah setelah membaca Al-Fatihah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamim. Dalikal kita mulai roh ibafi hujan lil mutakin Allah Akbar. <laughs> Kita kira apa? Kita kira akan baca panjang sampai berapa ayat gitu ya. Ternyata ya meskipun boleh, boleh ini. Ini sebagai selingan aja. Tapi nah, membaca Al-Qur'an baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat itu memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang mulia akan membaca, mempelajari, membaca dua ayat di dalam sholat itu lebih baik daripada mendapatkan dua ekor unta. Dua ekor unta yang bagus. Sehari bekerja dapat dua ekor unta. Banyak kan? Tapi ketika kita sholat membaca dua ayat itu lebih baik daripada mendapatkan dua ekor unta itu tadi. Demikian seterusnya. Tiga ayat lebih baik dari tiga unta. Keutamaan ini. Ini untuk menggambarkan betapa agungnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya kalamullah Al-Qur'an. Nah, kalau seandainya dibandingkan satu ayat itu saja, itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya daripada dunia dan seisinya. Ini untuk menggambarkan saja, untuk menyadarkan kita bagaimana membaca satu dua ayat di dalam Al-Quran lebih baik daripada mendapatkan dua ekor unta yang bagus. Bekerja sehari dapat seperti itu. Nah, kita kembali kepada pembahasan al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah tafirru minhu as asyayatin. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah akan lari syaitan dari rumah itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimah Muslim rahimahullah taala. Qala walakin man alladhi yaqra'u surat al-Baqarah fi baytihi al-yawm? Akan tetapi siapakah orang yang sudah membaca surat Al-Baqarah pada hari ini? Jujur aja, sudah baca belum surat Al-Baqarah? Meskipun tidak selesai, sampai selesai. Jangankan surat Al-Baqarah, Al-Quran saja aja. Dari Al-Quran. Sudah belum pagi tadi, dari pagi itu. Kita baca. Al-Quran, seayat dua ayat. Padahal sebaik-baik ucapan kalamullah fa inna ahsanal hadis khairal kalam kalamullah ya azza Sebaik-baik ucapan yang diucapkan itu adalah kalamullah. Sebaik-baik ucapan yang kita baca kalamullah. Terkadang seseorang bisa membaca koran, bukan Al-Quran ya. Membaca koran dari halaman pertama sampai halaman terakhir, mungkin 16 halaman, 32 halaman, bisa. Tapi membaca satu ayat atau satu surat yang pendek, nggak bisa. Nggak ada waktunya, nggak sempat. Kalau kita mau kembali kepada hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca koran satu halaman atau sepuluh halaman kira-kira lebih mulia membaca koran itu atau lebih mulia membaca satu ayat dari Al-Quran. Tentunya tidak bisa dibandingkan. Satu ayat Al-Quran lebih baik. Kita membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan. 30 kebaikan. Nah, kalau kita membaca satu ayat, satu surat misalnya, sudah berapa kebaikan? Kita membaca koran dapat pahala. Ada hadis yang menerangkan barang siapa membaca koran satu lembar dapat pahala sekian. Tidak ada. Ada yang menerangkan membaca koran itu ibadah? Tidak ada. Tapi terkadang mayoritas manusia lebih senang mengambil koran daripada mengambil Al-Quran. Lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Quran. Nasallahu taufiq wal hidayah. Taib afdadun minan nasi killatun. Ya. Sangat sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali beberapa kelintir orang yang mungkin sudah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Membaca surat Al-Baqarah. Nah. Walidzalika istautanat asyayatinu kathiran minal buyut. Oleh sebab itu setan-setan demikian pula jin-jin banyak menempati rumah-rumah yang ada banyak menempati rumah-rumah yang ada. Al-insanu idza dakhala baitahu qala bismillahi farra syaitanu minal bait. Wa qala la mabita lakum wa la asha. Seseorang, seorang muslim ketika dia masuk ke dalam rumah dia mengucapkan bismillah melangkahkan kaki ke dalam rumah. Dia baca bismillah. Bismillah saja. Syaitan akan lari dari dalam rumah. Ya. Dan syaitan akan mengatakan la mabita lakum wala asya'a. Syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, ini pemimpin syaitan tersebut, karena syaitan ini tidak sendirian. Ya. Banyak temannya mereka itu seperti pasukan. Ya. Satu orang kita, satu orang itu dikeroyok banyak setan. Ya. Banyak setan yang mengganggu. Ya. Ya. Nah, maka pemimpin syaitan itu akan mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, kepada teman-temannya, La mabita lakum wala asya'a. Wahai teman-teman, istilahnya. Tidak ada tempat bermalam untuk kalian. Rumah ini bukan tempat bermalam untuk kalian. Kenapa? Karena pemiliknya ketika masuk ke dalam rumah, dia mengucapkan bismillah. Wala asya'a dan tidak ada bagian tidak ada jatah makan malam untuk kalian. Tidak ada jatah makan untuk kalian. Lari setan, pergi. Karena nggak dapat tempat di dalam rumah itu dan tidak dapat jatah makan. Ya. Tapi sebaliknya ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya tidak berpikir mengingat Allah, maka syaitan akan mengundang teman-temannya. Wahai teman-teman ke sini. Di sini ada tempat untuk bermalam. Ya. Kasurnya empuk-empuk lagi. Makanannya enak-enak. Ada makanan di sini. Ya. Untuk kalian. Ya. Sehingga apa? Datanglah syaitan berpesta di rumah tersebut. Membuat kerusakan. Nah. La mabita lakum wala asya'a. Ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya dia mengucapkan bismillah. Maka syaitan akan lari dan mengucapkan kepada teman-teman tidak ada tempat bermalam untuk kalian. Tidak ada jatah makan untuk kalian. Cari tempat yang lain. Tetapi mayoritas kita lupa lagi. Sini lupa. Kadang yang bicara pun demikian. Nah. Nasallahu taufiq Di hidayah. Disinilah pentingnya kita saling mengingatkan. Murojaah ilmu, mengulangi ilmu, bersama-sama mengkaji kembali. Baik. Qala wa katsirun minan nasi yadkhulu baitahu la yadhkurullah. Mayoritas manusia Kebanyakan manusia ketika mereka masuk ke dalam rumah tidak berzikir mengingat Allah. Masuk ia tidak mengucapkan bismillah. Keluar juga tidak mengucapkan zikir. Ya. Di dalam rumah juga tidak berzikir. Ya. anna ba'dhan nasi yadkhulu baitahu wa huwa yughanni wa yusaffiq. Bahkan telah sampai kepada kami, kata beliau bahwa sebagian manusia itu masuk ke dalam rumahnya sambil bernyanyi, sambil bertepuk tangan. Sekarang banyak sambil berjoget masuk rumah. Apalagi sekarang dengan fasilitas yang canggih. HP-nya dikantongi pakai apa? Apa ini? Earphone mendengarkan nyanyian sambil masuk rumah. Nah, di dalam rumah pun demikian. Nah. Nyanyian ini apapun jenisnya, ya, apakah itu nyanyian rock, apa nyanyian dangdut, apa kelenengan, kerawitan, apalagi itu adalah perkara yang paling bertentangan dengan Al-Quran. Kalau sebaik-baik ucapan itu adalah Al-Quran, kalamullah, maka sejelek-jelek ucapan ya ini. Nyanyian. Karena itu adalah suara syaitan. Sautu syaitan. Wa yughanni wa yusaffiq. Kalau di tempat kita ya banyak sekali. Nasallahu alaihi wasallam Qala wa mislu hadha yadkhulu ma'ahu syaitan. Orang yang seperti ini syaitan ikut masuk bersamanya. Mungkin kalau terlihat syaitan ini sudah mengikuti dia masuk ke dalam rumahnya ya, sambil nirukan dia berjoget-joget. Ya. Nah, karena saking senangnya syaitan dapat tempat, ya, dapat jatah makan. Ya. Bal yasbiquhu asyaitanu ilal bait. Bahkan kata beliau, Orang yang seperti ini didahului oleh syaitan masuk ke dalam rumahnya. Jadi syaitan dulu sudah masuk duluan sebelum dia masuk. Ya. Nah, kalau wa kaifa takunu fi baitihi sa'adatun. Kalau setan sudah ikut masuk bersama dia ke dalam rumah. Setan sudah mendahului dia masuk ke dalam rumah rumah tersebut tidak akan terwujud di dalamnya kebahagiaan. Ya. Ada syaitan yang mengajak kepada kebaikan. Tidak ada kan? Karena janji syaitan. Syaitan sudah berjanji. Iblis pembesar syaitan sudah berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan umat manusia akan menjadikan mereka rusak. Mungkin rusak pikirannya, rusak keyakinannya, rusak ucapannya, atau mungkin rusak perbuatannya. Syaitan. Semua syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia mereka mengajak kepada kejelekan mengajak kepada perpecahan mengajak kepada tindakan-tindakan yang melanggar syariat Islam menjauhkan manusia dari amalan kebaikan menjauhkan umat manusia dari ibadah. Menjauhkan umat manusia dari berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran. Kita saksikan. Ketika seseorang lebih senang kepada nyanyian, maka dia akan menelantarkan Al-Quran akan menelantarkan Al-Quran. Tidak akan terkumpul dua perkara ini. Ya. Kalau orang senang Al-Quran, benar dia senang membaca Al-Quran, dia tidak akan senang nyanyian. Kalau dia senang nyanyian, maka dia tidak akan senang membaca Al-Quran. Tidak akan terpungut. Dua perkara tersebut. Tetapi nah, ada orang-orang yang dia membaca Al-Quran. Kadang juga membaca Al-Quran, tapi kadang juga senang mendengarkan nyanyian. Itu tahap awal. Tahap awal. Yang ini merupakan tahap yang berbahaya. Ya. Tinggal mana yang dominan. Ya. Dan biasanya yang jelek itu yang lebih dominan, yang menang biasanya yang jelek. Karena sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan nah keinginannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena membaca Al-Quran, watibillah, rahimakumullah. Orang membaca Al-Quran nggak dapat ganjaran secara langsung. Istilahnya nampak itu tidak. Dia membaca Al-Quran. Ya. Dia nggak jadi kaya. Karena memang tujuan membaca Al-Quran itu bukan untuk kaya. Kalau orang membaca Al-Quran tujuannya untuk kaya, itu sudah menyelisihi tujuannya. Niatnya berbeda. Ya. Nah, membaca Al-Quran adalah untuk ibadah untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat pahala daripada bacaan Al-Qur'an itu kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah mati baru kita akan lihat. Ya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersabar. Pengennya manusia itu segera dapat pahala ya segera. Ya. Nah, karena memang sifat manusia. Suka tergesa-gesa. Nasallahu taufiq wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita ilmui sehingga ilmu ini akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul kiamat dan bukan menjadi nah, musuh yang akan membantah kita atau menyerang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.